Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Faqala mu'allif rahimahullah ta'ala an-nahyu ta'rifuhu. An-nahyu qaulun yatadammanu talab al-kafi ala wajhil isti'la'i bi sighatin makhsusatin yal mudari'u al-makrunu bila an-nahiyati mislu qawlihi ta'ala wala tattabi ahwa alladziina kadzdzabu bi ayatina walladziina la yu'minuuna bil akhirati fa khawaja bi qawlina qawlun al-isyaratu fala tusamma nahyan wa in afadat ma'nahu fa khawaja bi qawlina talabul kafi al-amru li li'annahu talabu fi'lin Wa kharaja bi qaulina ala wajh istila'i al-iltimasu wa du'a'u wa ghairuhuma mimma istafadu minan nahyi bil qara'ini. Wa kharaja bi qaulina bi sighatin makhsusatin hiyal mudari'u ila akhir ma dalla ala talabil kasfi bi siratil amri. Mislu da' utruk kaffa wa nahwuha fa inna hadhihi wa in tadammanat talabal kafi lakinnaha fi siwatil amri fatakunu amran la nahyan Waqad istafadu talabul kafi bi ghairi siratin nahyi mislu ayusafal fi'lu bitahrimi awil hadru awil hadri awil kubhi awil zamu fa'iluhu awil yurattabu ala fi'lihi iqabun awil nahu dalika Definisi larangan. Larangan adalah ucapan ya yatadoman yang mengandung permintaan atau tuntutan al untuk menahan diri. Ala wajib istilah dalam bentuk istilah Istilah itu asyuur bil ulu. Merasa di atas. Merasa tinggi. Baik memang benar-benar tinggi ataupun cuma sekedar merasa bisiroten maksu soten dengan bentuk pengungkapan tertentu yaitu al mudaru yaitu mudore al makun yang digandeng dengan la lanya maknanya anahi melarang contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat yang ke-150 wala tabi janganlah kalian ikuti hawa nafsu orang-orang yang kata bi ayatina mendustakan ayat-ayat kami yaitu orang kafir janganlah kau ikuti hawa nafsu orang-orang kafir yaitu maksudnya agama mereka Allah menyebut agama orang-orang kafir itu dengan ahwa karena tidak lain dan tidak bukan isi daripada agama mereka kecuali eh, hasil dari keinginan atau hawa nafsu mereka bukan dasar ilmu. Walladzina la yu'minuna bil akhirati dan jangan pernah mengikuti orang-orang yang tidak mau beriman dengan akhirat. Fakhraja bi qaulina qaulun maka tidak termasuk an-nahyu karena kita katakan nahyu itu harus qaulun ucapan, al-isyaratu isyarat. Isyarat tidak termasuk nahyu, tidak termasuk larangan demikian juga tulisan falatu sama maka isyarat ataupun tulisan tidaklah bisa dinamakan nahyi secara istilah wain afadat maknahu meskipun mengandung makna larangan wa kharaja biqaulina talabul kafi dan tidak termasuk nahyu larangan karena kita syaratkan larangan itu adalah talabul kafi tuntutan untuk tidak berbuat maka tidak termasuk an-nahyu al-amru perintah. Karena perintah itu kebalikannya nahyu yaitu tolak bufik lain. Perintah itu malah mengandung tuntutan untuk berbuat. Kemudian tidak termasuk nahyu karena definisi nahyu ala wajib istilah ya, dalam bentuk merasa merasa yang memerintah atau yang melarang itu merasa di atas yang dilarang al-iltimas. Karena al-iltimas adalah permintaan atau kemudian ya, perintah kan tapi terhadap selevel wa doa dan doa atau yang lebih tepat kemarin adalah soal permintaan yaitu dari bawah ke atas dan lain-lain mimai yang bisa disimpulkan Nah, nahi dari larangan bilkoro ini dengan mengingat berbagai adanya berbagai indikasi dan tidak termasuk nahyu karena persyaratan nahyu adalah maksud soten dengan bentuk ungkapan yang tertentu yaitu mudorak yang bergandeng dengan la nahya eh, kalimat-kalimat yang dalam menunjukkan ala talabil kaf tuntutan untuk tidak berbuat namun bisa rotil amri namun dengan bentuk amar dengan menggunakan fil amar misalnya tinggalkan utruk tinggalkan kaf tahan diri dan semacamnya fa'ina hadi maka bentuk-bentuk ini meskipun mengandung tolak kafi tuntutan untuk tidak berbuat akan tapi dia ini bisirotil amri dengan bentuk ungkapan perintah maka statusnya adalah amron adalah perintah e, eh, lanahyan bukan larangan semacam firman Allah wazaru mata dia minar riba di surat Al-Baqarah 278 dan tinggalkanlah mata dia minar riba riba bunga atau nama yang lain yang masih tersisa kalau contoh dak nah itu dak ma yari buka atau boleh juga dibaca dak ma yuri buka tinggalkan yang meragukanmu itu statusnya secara usul fikih tak istilah itu adalah amr meskipun isinya adalah larangan kemudian wakot dan terkadang yustafat bisa disimpulkan tolabul kafi tuntutan untuk tidak berbuat bighairi sighatin nahyi tidak dengan menggunakan bentuk ungkapan an larangan. Contohnya ayusaf disifati atau di eh, dicap al fi'lu suatu perbuatan ditahrim dengan cap haram. Macam hurimat alaikumul maitatu. Diharamkan untuk kalian al maitatu bangkai maksudnya memakan bangkai atau hadar hadar itu artinya ya terlarang au kubah atau jelek au atau dicela pelakunya au tabu atau ditimbulkan ala fi'lihi karena melakukannya ikobun suatu hukuman au nahu dalika atau semacam itu ini persyaratannya itu adalah e, fi'il mudore cuma satu bentuknya fi'il mudore dan digandeng dengan la, lanya, la nahya. satu hal yang perlu diperhatikan, e, perlu dibedakan antara la nahya dan la nafia. Kalau la nahya itu fi'il mudorenya menjadi e, jazam sedangkan la nafiah tetap tidak atau kemudian tetap marfu Bagaimana surat Yunus ayat 69, "Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi kadhiba la yuflihun." Ya orang-orang yang mengadakan kedustaan atas Allah la yuflihun tidak akan beruntung. Di sini la yuflihuna berarti majzum. Ini berarti marfu. Sehingga lanya di sini adalah la nafia. Ini perlu dibedakan ketika kemudian kita baca perlu cermati apalagi nggak ada nah, ini maksudnya adalah nafi ataukah nahya ma taqtadihi siratun nahyi Siratun nahyi indal indal itlaqi taqtadi tahrimal manhiyi anhu wa fasadahu faminal adilati ala ala annaha taqtadi at-tahrima qauluhu ta'ala wa ma atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu fal amru bil intihai amma naha anhu yaqtadi wujubal intihai famin lazimi dzalika tahrimul fi'li mat taktadihi tuntutan dari si rotul amri rotul nahi bentuk ungkapan pelarangan rotul nahi bentuk ungkapan larangan yaitu si ilmu doa yang digandeng dengan didalui la nahiyah indal itlak secara jika mutlak itu tak tadi menuntut haramnya sesuatu yang dilarang Wafata dahu dan batalnya sesuatu yang dilarang. Ini secara mutlak. Kalau kemudian larangannya larangan terikat, larangan tidak bersifat mutlak ya mengikuti uh, eh, koetnya. Jadi kaidah yang benar anahyu itu ditahrim hukum asal larangan adalah menunjukkan haram kecuali ada dalil yang menyimpangkannya atau memalingkannya. Demikian juga an-nahyu tadil fasad. Ya, bahasanya larangan itu menunjukkan suatu perbuatan yang di sana mengandung larangan itu batal. Ini dua kaidah tentang masalah an-nahyu. An-nahyu eh, al-aslu fin nahyi tahrim atau an-nahyu li tahrim dan an-nahyu yaqtadil fasad. Dan jelas kalau kemudian uh, hukumnya haram maka harus faur, harus segera ditinggalkan. Dalam masalah an-nahyu itu tidak ada pembahasan uh, apakah faur, apakah segera harus segera ditinggalkan, apakah tidak. Tidak ada pembahasan tersebut beda dengan al-amr. Kalau al-am masalah al-amru, masalah perintah ada pembahasan apakah perintah itu harus segera dilaksanakan ataukah tidak. Kenapa? Nah, di sarahnya dinyatakan karena segera meninggalkannya adalah konsekuensi dari haram. Karena konsekuensi haram adalah menjauhinya. karena itu berarti harus segera Ini kaidah yang benar, anahyu nyak tadi atau kemudian al aslu li litahrim. Karena bahas Sebagian ulama mengatakan al aslu nahyi lil karaha. Namun pendapat yang rajih, kaidah yang rajih adalah li eh, litahrim. Apa dalilnya? Wa minal adilati di antara dalil dalam ada sesungguhnya sirah an-nahyi bentuk ungkapan pelarangan itu taktadi tahrim mengharuskan hukum haram adalah firman Allah di surat Al-Hasr ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan semua apa saja yang diberikan oleh Rasul maka ambillah dan semua apa saja yang nahakum yang dilarang oleh Rasul tahu maka berhentilah dalam masalah al-amru kemarin sudah kita dapatkan kaidah bahasanya hukum asal perintah adalah menunjukkan wajib. Ya. Kan? Maka di sini ada perintah untuk berhenti menghentikan segala perbuatan yang dilarang oleh Nabi. Wa ma nahakum anhu tahu. Ini fi'il amr. Ya, ya. Maka di sini ada al-amr, ada al-amru. Maka berdasarkan kaidah yang kemarin sudah kita dapatkan, maka ini, ayat ini menunjukkan wajibnya kita untuk segera berhenti eh, dari perbuatan-perbuatan yang semua perbuatan yang dilarang oleh Nabi. Wajib berhenti. Kalau wajib berhenti berarti kalau kemudian kok tidak berhenti maka haram. Itu. Fal amru bil bil intiha maka perintah e, menghentikan amanah anhu segala yang dilarang oleh Nabi yang tadi me, mengharuskan wajibnya intiha wajibnya berhenti Wamin lazimi zalika dan konsekuensi hal tersebut adalah tahrimul fi'li haramnya perbuatan itu Nah karena itu bab anahyu itu diletakkan setelah al-amr supaya kemudian kita paham nah, kenapa anak tulis tahrim kita harus kemudian nah, paham dulu kaidah di amar biasanya hukum asal perintah adalah bukan wajib nah, jadi nah, kita katakan kaidah yang benar di tahrim karena dalilnya demikian kaidahnya demikian maka demikian Wa minal adillati ala annahu yaqtadil fasada kalau sesalam man amila amalan laisa ali amruna bahwa rotus Ay maqdudun. Bama naha anhu fa alihi amru Nabi sesalam Faya kunu maktudan Peminat adiat di antara dalil bahasanya anah larangan itu yak tadi menuntut al-fasad batalnya perbuatan yang mengandung larangan itu ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barang siapa melaksanakan satu amal tidak ada padanya perintah kami ketetapan kami eh, sorotun maka dia adalah tertolak ampunan di sini bukan perintahnya karena para ulama mengatakan amruna dalam hadis ini itu adalah mufrad dari umur bukan mufrad dari awamir awamir itu perintah jadi amr itu kan bisa jamaknya umur artinya perkara urusan atau ya, ya bisa jamaknya awamir maknanya apa? perintah alai amruna di sini itu yang benar maksudnya adalah mufrad dari umur dan tidak ada di atasnya urusan kami maksudnya ketetapan kami aturan kami. Faradun maka itu adalah amal yang tertolak. Faradun di sini adalah masdar akan tapi maknanya maf'ul, maknanya isim maf'ul. Radun di sini mardudun, maknanya eh, tertolak. Wa anhu dan semua yang dilarang oleh Nabi SAW balai alih ampun Nabi maka tidak ada padanya ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nah, ada satu perkara yang dilarang ya. orang sholat dilarang untuk kemudian berbicara maka kalau kemudian ada sholat namun di sana kemudian melanggar larangan itu kemudian berbicara ketika sholat maka tidak ada di sana, makanya ada sholat yang tidak Nabi perintahkan. Nah, gimana kalau kemudian satu amal itu amal yang tidak ada ketetapannya dari Nabi, aturannya dari Nabi, tidak ada aturan kemudian, tidak ada sholat nah, sambil kemudian bicara, nah, ini tidak ada ketentuannya dari tidak bukanlah sholat yang ditentukan yang ditetapkan oleh Nabi SAW. saya kuno Maka jadilah dia tertolak, artinya jadilah dia batal. Maka man amila amalan adalah e, dalil menunjukkan batalnya perkara-perkara yang kemudian mengandung larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kemudian berpuasa pada saat hari Id, pada saat Idul Fitri atau Idul Adha, maka ada puasa yang batal puasa yang tidak sah karena ada puasa yang kemudian tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi melarang puasa pada saat itu. Kemudian, hada wa qaidatul madhabi fil fi manhi anhu hal yakunu batilan au sahihan ma tahrimi kama yali ayakuna annahyu aidan ila dhatil manhi anhu au ila syartihi fayakunu batilan ayakunu ayakuna annahyu aidan ila amrin kharijin la yata'allaku bidatil manhi anhu wala syartihi fala yakunu batilan misal misalul aidi ila zatil manhi anhu fil ibadati annahyu an sami yaumil aidaini wa misalul aidi ila zatihi fil muamalati annahyu anil ta'i ba'da nida'il jumu'ati asani miman talzamuhu al jumu'atu Hada demikian wa kaidatul madhab dan kaidah madhab maka jika kemudian ada e, seorang penulis mengatakan demikian maka ya, perlu kemudian kita lihat madhabnya apa Maka penulis buku tersebut kalau dia madhabnya Hanafi maksudnya berarti madhab Hanafi kalau dia kemudian madhabnya Syafi'i maksudnya ya, maka Syafi'i Maka Imam Utsaimin beliau termasuk adalah fuqaha Hanabila. Maka beliau ya, usul beliau beliau dibangun di atas fikih beliau dibangun di atas usul dan madhab Hambali. Maka yang dimaksud kaidah dan madhab di sini adalah kaidah dalam madhab Hambali. Demikian juga kalau dalam kalau di satu buku penulisnya mengatakan kola ashabuna berkata teman-teman kami atau berkata al ashab <clears throat> ini bukannya kemudian teman-teman dia belajar maksudnya namun ya, berta, misalnya berkata ashab al ashab atau ashabuna itu baru kemudian dilihat madhabnya madhab penulis buku itu apa karena ashab di sini maksudnya adalah atba hadil madhab, pengikut ulama yang mengikuti madhab tersebut ya bukan kemudian misalnya Imam Nawawi mengatakan di syarah uh, eh, majmuk syarah muhadab pola ashabuna kata sahabat-sahabat kami bukan kemudian oh teman-temannya Imam Nawawi ah, bukan. maksudnya adalah ulama-ulama madhab syafi'i Nah kaidah dalam mazhab hambali fil manhi anhu tentang perkara yang terlarang hal yakunu batilan apakah batal ataukah sah tapi berdosa sahihan ma tahrim kapan satu amal itu ada satu amal yang terlarang itu menjadi batal dan kapan kemudian satu amal yang mengandung larangan tersebut sah namun berdosa Kama yali maka kaidahnya sebagai berikut. Ayakuna annahyu jika larangan itu aidan kembali atau berkenaan dengan zatil manhi anhu berkenaan dengan perkara yang dilarang maksudnya rukun dalam amal tersebut dalam perbuatan tersebut berkenaan dengan rukunnya karena rukun satu amal ibadah itulah yang membentuk ibadah tersebut. Rukun salat itulah yang kemudian yang membentuk salat itu. Maka zatnya salat. Maka jika larangannya itu berkenaan dengan rukun atau syartihi atau berkenaan dengan syarat kuno batilan maka statusnya batal. Ya, amal tersebut statusnya batal. Kaidah yang kedua, ayat kunan nahyu jika larangan tersebut ai dan berkenaan dengan amrin kharijin perkara di luar per, uh, perkara yang di luar eh, di luar amal tadi layat ta'ala kubida manhi anhu tidak berkaitan dengan perkara yang dilarang wala syarti tidak pula syaratnya pala yakunu batilan maka tidak batal akan tapi sah dan berdosa. Nah, untuk kemudian untuk kaidah yang kedua yaitu eh, untuk kemudian masalah syarat, jika nah larangannya berkenaan dengan syarat, maka sebenarnya ada khilaf di antara para ulama. Eh, kalau kemudian larangannya itu berkenaan dengan rukun, maka e, penjelasan beliau di syarahnya mengisyaratkan mabhumnya mengisyaratkan tidak ada khilaf. Nah, kan kalau kemudian untuk berkenaan dengan syarat, apakah batal, apakah tidak, dikatakan sebenarnya ada khilaf. Jadi sebagian ulama mengatakan jika larangannya itu berkenaan dengan syarat, maka orang tersebut itu berdosa. Meskipun ibadahnya sah, akan tapi dia berdosa. Ini ada khilaf di antara para ulama tentang hal ini. Namun yang kemudian yang dipilih dalam hal ini yang beliau pilih adalah eh, tidak sahnya hal tersebut. misalun aid contoh untuk yang kembali kepada zat al-manhi anhu. Rukun dari perkara yang terlarang dalam masalah ibadah. Anahyu an saumi yaumil aidain. Larangan berpuasa pada dua hari raya Maka siapa yang kemudian berpuasa pada dua hari raya, maka puasanya tidak sah, bahkan dia berdosa. Sudah tidak sah, berdosa lagi. Kenapa? Karena ini ada satu pakaian yang terlarang. Kenapa kita katakan tidak sah? Karena ini berkenaan dengan zat ibadah itu sendiri. Dengan puasa itu sendiri. Atau kemudian contoh yang lain berpuasa pada saat wanita itu haid misalnya. Maka ini adalah puasa yang tidak sah, bahkan para ulama sepakat haramnya dan tidak sahnya. Orang haid yang nekat berpuasa. Wa aidi ila zatihi fil muamalati. Dan contoh yang kembali tar, eh, kepada zat, kepada rukun dalam masalah muamalah adalah annahyu anil baik larangan jual beli ba'da nidail jumu'ati sesudah azan Jumat yang kedua maksudnya azan Jumat sesudah khotib naik ke mimbar ini tidak sah jika dilakukan orang-orang yang wajib al-jumu'atu untuk melaksanakan salat Jumat karena apa? Karena Allah mengatakan wadarul baik dan tinggalkanlah jual beli. Di sini ada larangan, dan larangannya berkenaan dengan jual belinya. Ini berlarangan dengan transaksi. Dan itulah rukun, salah satu rukun jual beli ada transaksi. Ada kemudian akad jual beli. Nah, akadnya sudah kemudian Allah larang. Maka jual belinya tidak sah. Akan tapi ya, di syarat dijelaskan ada ada sedikit penjelasan, agak sedikit panjang. Jika kemudian di satu kampung itu masjidnya itu lebih dari satu, misalnya ada empat masjid, nah, dan dia biasanya kemudian sholat Jumatnya itu di masjid A, kemudian e, ketika itu kemudian dia mengadakan transaksi jual beli dan terdengar azan uh, azan Jumat dari masjid B maka bolehkah masih sahkah uh, transaksi ini maka jawaban beliau naam isih ya, ya, jawabannya sah karena orang ini tidaklah dipanggil oleh azan ini karena yang azan masjid B padahal dia biasanya ada A, eh, sholatnya di masjid A Karena orang tersebut tidak memiliki kewajiban untuk pergi ke masjid yang pertama kali beradaan, Tidak ada kewajiban untuk demikian. Akan tapi pergilah ke masjid yang ya, biasanya kau sholat di sana. Akan tapi jika kemudian hilang, ya, biasanya sholat di masjid B. Kemudian ketika transaksi jual beli jika akal-akalan, ya biasanya sholat di sholat Jumat di masjid B. Nah, ketika itu lagi transaksi jual beli kok terdengar adzan dari masjid B. Ah, saya tak di masjid A saja. Nah, maka ini berarti hilah akal-akalan. Gimana hukumnya? Kata beliau, wahada tahayul wa bayuhu batilun la yasihu. Nah, ini adalah hilah, ini akal-akalan. Maka jual belinya adalah nah, tidak sah. Karena akal-akalan terhadap sesuatu yang Allah haramkan tidaklah menyebabkan sesuatu tersebut menjadi halal. Namun larangan jual beli ini adalah untuk orang yang wajib jumatan. Maka jika ada dua orang perempuan yang jual beli setelah azan yang kedua pada hari Jumat ya maka jawabannya adalah sah. Jadi terkadang hukum itu nah, ini tata, ya, tata itu memiliki bagian-bagian ini sah menurut orang ini tidak sah menurut orang itu untuk laki-laki balik wajib jumatan jual beli tidak sah perempuan tidak ya karena dia tidak wajib jumatan maka kita katakan hukumnya sah nah, bagaimana kalau jual beli uh, pembelinya laki-laki penjualnya perempuan sudah kemudian uh, eh, adan salat Jumat maka jawabannya gaya utahi jual belinya tidak sah karena yang jual beli kan harus dua orang maka di sini kemudian laki-laki itu jual belinya terlarang perempuan jual, jual belinya diperbolehkan nah jika terkumpul sisi yang terlarang dan sisi yang membolehkan Ida istamaha istama'a mubihun wa hadirun uh, ah, huliba janibul hadri jika berkumpul satu hal yang membolehkan dan satu hal yang melarang, maka yang harus kita dominankan, kita menangkan adalah sisi yang terlarang. Contoh yang lain, eh, nah, kuda itu halal dimakan, bigal atau kemudian himar, keledai, keledai jinak itu haram dimakan. Ya. Bagaimana dengan birol? Peranaan. Ya, peranaan dari kuda sama keledai. Kuda sama keledai dikawinkan. Ingat kuda hukumnya. Nah, ya. Halal dimakan, jadi pendapat jumhur ulama yang menyelisih hal ini cuma Imam Abu Hanifah dan mendapat contoh dalam hal ini karena tidak ada dalil nah, yang kuat beliau. Sedangkan kemudian keledai itu haram dimakan, punya anak. Maka di sini apa? Istama mubih wahabir dan kaidahnya tidak istama mubihun wahabirun jika berkumpul dalam satu tempat itu satu hal yang memubahkan dan satu hal yang melarang maka huli bajanibul hadri maka yang kemudian dimenangkan adalah sisi terlarangnya Non kalau untuk harta bercampur tidak. Nah, bagaimana kalau kaidah ini dipakai untuk kemudian harta? Nah, ini ada harta, ya, ada harta bercampur, nah, ada harta haram dan ada harta halal bercampur. Apakah boleh tuh kaidah ini? Jawabannya tidak. Nah, jawabannya kaidah ini tidak berlaku untuk masalah harta. Kenapa kok tidak? Karena kita punya dalil. Ya, karena kita punya dalil. Dalilnya apa? Dalilnya jizya. Ya. Nah, Kau kafir zimmi tinggal di negara kaum muslimin pasti bayar jizya. Nah, kemudian harta orang kafir itu jadi konimah dan konimah itu halal. Padahal kemudian ya, maklum, ma'ruf, bagaimanakah kemudian sumber pendapatan orang kafir? Mereka riba, ini jual bangkai, jual ini macam-macam yang haram-haram itu paling-paling ya kemudian ya yang halal-halal ya cuma sedikit lah berapa persen ah gimana ghanimah halal gimana jizyah halal bahkan itu sumber pendapatan daulah daulah ya maka tidak kita katakan kaidah jika berkumpul yang terlarang sama yang uh, yang membolehkan dan yang melarang maka dimenangkan yang terlarang dalam masalah harta tidak berlaku. Karena kita punya dalil yang menunjukkan harta yang tercampur itu boleh. Selama kita tidak tahu ain atau benda yang ya, yang harta haram itu. Kalau kita tahu yang ini adalah harta haram, ya, itu tidak boleh. Dan kalau kemudian campur nggak karuan, tidak jelas, maka pendapat yang benar adalah boleh mengingat dalil dan dalam ini menyelisih kaidah kemudian misalul aidi ila syartihi fil ibadati annahyu an lubsi rajuli taubal hariri fasatrul awrati syartun li sihhati salati Faidha sataroha fi saubin manhiyan anhu lam tasiha as-salatu audinahi ila syartiha. Wa misalul a'idi ila syartihi fil mu'amalati annahyu an fa'il hamli fal ilmu bil mabi'i syartun li sihatil mabi'i fa idza ba'a al hamla lam yasiha al bai'u li'audun nahi ila syartihi. Kemudian masalah syarat. Contoh larangan yang kembali atau berkenaan dengan syarat dalam masalah ibadah. Anak larangan untuk memakai seorang laki-laki memakai sobel harir, pakaian sutra. Fasatul awat maka menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Maka jika seorang itu menutup auratnya namun dengan pakaian yang terlarang yaitu sutra bagi laki-laki maka sholat tidak sah diaudinahi karena kembali, larangan ini kembali ila syariah kepada syarat Ini laki-laki itu tidak boleh memakai pakaian sutra namun ada kelonggaran jika sedikit. Bagaimana dalam hadis yang diatkan Imam Muslim nomor 2609 Nabi SAW memberikan rusak jika kemudian e, campuran sutranya itu cuma sedikit ya. dua, dua jemari tangan tiga atau sampai maksimal empat jemari tangan campurannya itu tidak banyak ya. E, empat jemari tangan ya berapa senti ya anggap eh, ya 10 cm ada cuma 10 cm aja jika campurannya segitu maka diperbolehkan ada dalil yang membolehkan bahkan hadisnya hadis yang sahih jadi menurut kaidah dalam mazhab Hanabila kalau ada orang kemudian pakai sarung atau pakai celana-celana sutras dan untuk sholat maka sholatnya tidak sah karena apa? karena ini berkenaan dengan syarat yaitu menutup aurat. Bahkan kalau ulama lemah Hanabilah e, menyatakan setiap orang yang sholat dengan memakai menutup aurat dengan pakaian yang haram maka sholatnya batal. Ini adalah mazhab. Ini adalah mazhab Hanabilah. Ini kaidah ini berlaku dalam wahada wal mazhab. Inilah mazhab Hanabilah. Agar tapi sebagian ahli ilmu, sebagian ulama mengatakan kalau orang itu menutup aurat dengan pakaian haram, sutra misalnya, dan dia laki-laki, maka sholatnya itu sah akan tapi berdosa. Dan ini satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini kata Semin adalah satu pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Ahmad. E, sah akan tapi berdosa. Dan ini pendapat yang benar. Jadi untuk kemudian untuk kemudian eh, larangan yang menyebabkan batal itu dengan catatan larangan tersebut adalah larangan khusus bukan larangan umum. Maksud larangan umum nah, ini memakai sutra itu larangannya umum di luar sholat di dalam sholat terlarang semua laki-laki pakai sutra di luar sholat di dalam sholat terlarang. Ya kan? Larangannya larangan umum. Larangan itu membatalkan satu ibadah jika larangan-larangan khusus. Larangan-larangannya adalah larangan khusus. Macam larangan berbicara ketika sholat. Larangan khusus. Di luar sholat boleh bicara? Boleh, bebas. Gitu. pendapat yang yang kuat itu larangan itu berkenaan dengan syarat nah, atau uh, berkenaan dengan syarat itu membatalkan jika kemudian larangan itu tersebut adalah larangan yang bersifat khusus. Ribah ketika nah, ribah ketika puasa. Apakah membatalkan puasa? Kita lihat larangannya, larangan riba. Riba itu larangan umum. Ketika puasa dilarang, di luar puasa juga dilarang. Maka tidak membatalkan puasa. Eh, muntah sengaja ketika sholat, ketika puasa lahan khusus apakah kemudian eh, ada larangan muntah sengaja di luar puasa tidak ada maka oleh karena itu larangannya larangan khusus maka jika dikerjakan dilanggar maka menyebabkan puasanya tidak sah jadi larangan harus bersifat khusus Ini di syarah yang dipilih oleh Semin adalah ya, tetap sah akan tapi berdosa. Orang yang kemudian laki-laki menutup aurat untuk sholat nah, dengan sutra. Ini kaidah yang yang eh, apa yang lebih baik itu ada tambahan keterangan yaitu melihat larangan tersebut larangan umum ataukah larangan khusus. Kemudian yang berkenaan dengan muamalah. Misal ayat ila syarti fil muamalati. Contoh larangan yang berkenaan dengan syarat dan itu dalam masalah muamalah. Yaitu larangan anbail hamli. Nah, jual beli janin yang masih ada di perut ibunya. Fal ilmu maka mengetahui bil mabi barang yang dibeli dan yang dijual adalah syarat sahnya jual beli. Faidah ba'a maka jika ada seorang menjual alhamla ya, janin yang belum lahir dan tidak diketahui nanti lahir mati ataukah hidup laki atau ataukah perempuan maka layasiha al layasiha al maka jual beli tidak sah karena adanya larangan yang kembali kepada syaratnya. Akan tapi kalau disaraf nah, itu saya semin mungkin dipikir ulang itu eh, nggak e, begitu yakin dengan contoh ini. Nah, si kolakun mintam silik mintam sil ma'alif dalam hati saya ini ada keraguan-keraguan untuk contoh seperti ini cocok apa enggak gitu. Dulu dipikir cocok, ditimbang-timbang kayaknya nggak cocok. Itulah manusia. Nah, Hatta seorang yang sudah sangat berilmu sekalipun dulu nah, lainnya seperti Demikian mantap sekali. Kan, tapi dipikir-pikir setelah itu ditimbang lagi, ditimbang, ditimbang. Ah, kok kayaknya nggak mantap. Karena apa? Karena bisa didebat contoh ini. Dia katakan kot yunazik munazik. Nah, ada bisa didebat oleh orang. Dengan dikatakan inal hamla nahyun an bai'i bidzat. Nah, artinya untuk kemudian janin jual beli janin itu adalah ada larangan. Larangannya itu larangan jual belinya. Larangan transaksinya. Ada hadis kan? Larangan tentang e, jual beli uh, hablil habalah. Nabi SAW melarang jual beli hablil habalah. Ya, jual beli janin. Ya, janin binatang yang hamil, binatang yang bunting. Maka ini larangannya larangan transaksinya. Gitu. Berarti ini zat zat muamalahnya ini syarat uh, e, ukun muamalahnya bukan syarat. ya kesimpulannya ya kalau seandainya seandainya contohnya itu benar maka di antara syarat jual beli adalah mengetahui barang yang diperdagangkan jika tidak diketahui nah, maka tidak sah tidak sah jika istiklalan jika jual belinya adalah jual beli khusus jual beli janinnya lalu kalau kemudian kalau sekalian sama induknya malah malah beli kalau yang, yang dilarang itu adalah jika yang dijual cuma janinnya Nah, istiqlal sendirian berdiri sendiri akan tapi kalau dia yang dijual itu sekalian induknya sama janinnya malah boleh karena kaidah para ulama ya ada perkara-perkara itu apa eh, ada dalam hukum hukum dalam hukum ya, itu ada perkara-perkara yang tidak sah jika sendirian akan tetapi nah, sah jika kemudian nah, nebeng dengan yang lainnya jual beli janinnya tidak sah namun kalau kemudian janinnya ini dihitung jual induk sekalian janinnya ja, karena dia itu bunting maka kemudian diperhitungkan ini kalau nggak bunting harganya sekian karena bunting ini ada tambahan harga sekian maka berarti dia ikut diperhitungkan dalam harga penjualan maka malah sah yasbutu syai'u fi ghairihi tab'un wa kun law staqalla lam tanah Ada syair beliau, ya, syairnya semin tentang masalah kawaid fikiyah Terkadang uh, sah sesuatu eh, jika kemudian tabak jika mengikuti yang lain. Wa iyakun meskipun lau istakal jika kemudian bersendirian lam tanah maka tidak sah, nggak boleh Kahamilin bia hamluha imtana. Bagaimana binatang yang bunting. Jika dijual, buntingnya tok. Imtana, maka tidak boleh. Walutuba hamilan layam tanek. Dan jika kemudian dijual dalam keadaan hamil, dan kemudian e, janinnya itu diperhitungkan sehingga menambah harga, lam yang tanek, maka tidak terlarang. Seperti jual pohon, pohon jati. Satu pohon dijual harganya sekian. Boleh. Akan tetapi jual eh, saya jual akar pohon jati. Akarnya akarnya kan nggak kelihatan. Akar nggak kelihatan. Kalau kemudian cuma ini akarnya tak jual harga sekian, malah nggak boleh. <clears throat> Karena dia tidak jelas. Akan tetapi ketika jadi tapi dia itu dompleng, ini saya jual apa? pohon jati ini utuh satu pohon sampai ke akar-akarnya harganya sekian dengan akar diperhitungkan nah, maka tidak apa-apa nah, kalau kemudian cuma jual akarnya saja padahal tidak diketahui seberapa akarnya sampai kemana berapa besarnya malah terlarang kemudian eh, Wa misalun nahi al-aid ila amrin kharijin fil ibadati. Anahyu an lubsi rajuli imamat al-hariri. Falau salla wa alai imamatu haririn lam tabtul salatuhu di anna nahya la yaudu ila dati salati wala syaktiha. Wa misalul aidi ila amrin kharijin fil muamalati anahyu anil ghishi falau ba'a syai'an minal ghisi lam yatul al bai'u di anna nahya la ya'udu ala dhatil bai'i wala syartihi contoh eh, larangan yang kembali kepada perkara di luar ibadah perkara di luar amal dalam masalah ibadah larangan seorang laki-laki memakai imamah sorban dari sutra maka seandainya ada seorang laki-laki sholat wa alaih dan dia mengenakan imamatun haririn, imam atau haririn sorban dari sutra, maka sholatnya tidak batal. Karena larangan layau tidak kembali kepada zat sholat, tidak kembali pada tidak berkenaan dengan rukun sholat, tidak pula berkenaan dengan syarat sah sholat. Ya, jelas. Kemudian contoh larangan yang kembali kepada perkara kharijin di luar amal fil muamalati berkaitan dengan masalah muamalah. Itu larangan ghish, larangan menipu. Falba'a maka seandainya ada orang menjual syai'an sesuatu mal ghish. Namun di sini ada tipuan. Ya, ya barangnya cacat. Namun apa? Ya, dia buat seakan-akan supaya kemudian orang itu tidak tahu kalau ini barangnya cacat. Nah, HP-nya itu cacat baterainya apa ngedropan akan tapi dijual dalam posisi wah lagi nggak uh, sehat maka ada penipuan dan akhirnya terjadi transaksi maka apa maka jual beli itu tidaklah batal lianana ya karena larangan itu tidak kembali kepada zatil mabi kepada hukum jual beli juga pula syaratnya. Apa dalil kalau itu tidak batal? Eh, rasanya tidak batal? Karena kemudian orang yang kemudian setelah tahu ternyata ngedrop, maka dia punya hak apa? Khiar namanya khiar aib, membatalkan hak membatalkan transaksi karena cacat barang. Nah, ini kok wajib oh, ya lah nggak apa-apa lah bantu orang nah, terus enggak apa Enggak dipermasalahkan sah sebetulnya dia tidak dosa yang menjual juga uangnya enggak jadi uang haram ya. Kan? nah kalau kalau enggak sah uangnya kan jadi uang haram nah, tapi kalau kemudian dia oh ini cacat saya ditipu oh, dipulangkan nah, dia punya hak namanya khiyar dalam fikih ya, dalam hukum Islam dia punya hak khiyar khiyarnya namanya khiyar aib dan ada khiyar ini menunjukkan berarti jual beli itu sah karena kaidah para ulama isbatul khiyar fa'un an sihatil bait la khiyara la khiyara ila bibayin kaidah para ulama adanya hak khiyar adalah derivat atau cabang dari sahnya satu transaksi jual beli dia punya hak khiyar berarti jual belinya sah karena tidak ada hak khiyar kecuali ila bibayin kecuali adanya e, transaksi jual beli itu tentang masalah musuh e, itu jual beli kambing e, kambing yang kemudian atau kemudian sapi sapi perah maka kemudian seminggu enggak kemudian diperah sehingga kemudian nampak kemudian nampak kemudian montok nampak kemudian banyak isinya nah, setelah itu kemudian orang oh mantep harga segini nggak apa-apa karena wah, ini banyak susunya ya, ternyata sebenarnya ya, kecil susunya itu sedikit akan tapi karena seminggu nggak diperah ya nah, kemudian nampak besar maka ini namanya jual beli usaha dan tentang jual beli musarah ini jelas aib kan ini jual beli aib Nanti jalan mengatakan jika kemudian dia tidak ridho bisa dipulangkan. Dia ridho ya sudah. Jika pembeli tidak ridho, maka bisa kemudian dia pulang. Dia punya hak khiyar. Nah, ini khiyar, khiyar aib. Khiyar itu hak untuk membatalkan atau meneruskan transaksi. Oh saya nggak jadi. Uang sudah diserahkan gini-gini, ya kemudian dipikir ah nggak jadi. Ini namanya hak khiyar. Kemudian waktu dia rujuk an-nahyu anit tahrimi ila ma'anin ukha li dalilin yaktadi dalika faminha Wakat dan terkadang Yahuju keluar larangan dari hukum haram ila ma'anin ukhra pada makna yang lain dalil karena ada dalil yang tadi yang menuntut hal demikian di antaranya menjadi hukum karoha haram jadi makro Wa masalu di zalika fi qaulihi sallam la yamusanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa wa yabulu. Hadis mutafaqun alaih. Bukhari Muslim. Mako, Wa masalu dan para ulama memberikan contoh dalika untuk hal tersebut dengan sabda Nabi SAW Janganlah salah satu kalian menyentuh zakarnya Kemaluannya dengan tangan kanannya Wawayabul Sedangkan dia dalam kondisi kencing. Nah, di sini kenapa beliau harus pakai kata-kata wa masalu? Enggak kemudian wa misalu dari qaulu sallallahu nah, ini ada maksudnya. Kata-kata masalu di sini di dijelaskan menunjukkan bahasanya penulis tidak cocok. Sebenarnya tidak uh, tidak sepakat dengan contoh ini atau penulis itu ragu-ragu contoh ini cocok ataukah tidak. Oleh karena itu kemudian dia menisbatkan kepada orang lain bukan pada dirinya. Ini satu kaidah e, di antara para ulama. di para ulama itu kemudian e, menisbatkan satu pendapat kepada ini beliau berpendapat demikian, maka maksud maksud ucapan seperti ini beliau tidak mengatakan yang kuat demikian yang sahih demikian. Kata Ibnu katakan, eh, yang sahih menurut beliau atau kemudian eh, jika yang mengatakan dasar Allah ulama dan inilah yang dirujukkan oleh Syaikhusan Demiyah misalnya. Maka maksudnya adalah untuk kemudian supaya lepas dari tanggung jawab. Bukan kemudian dinisbatkan pada dirinya. Non kalau kita ya boleh jadi maknanya adalah untuk takkid, untuk menegaskan. Nah ini karena ini sudah dirosikan oleh beliau. Ya. Bukan karena kemudian uh, ini tadi karena tidak cocok atau ragu-ragu. Nah, kadang kalau kita sih ya cuma itu cuma takkid. Nah, kita bilang demikian untuk uh, mengokohkan jawaban. Nah kalau ulama yang ngomong eh, seorang ulama kemudian kok Nah, beliau berpendapat demikian atau kemudian para ulama mengatakan demikian. Kalau alim itu bisa kemudian maknanya adalah tidak cocok atau kemudian ragu-ragu tentang kebenarannya. La ya musanna ahadukum dakahu. Janganlah salah satu kalian menyentuh dakarnya, penisnya ya, dengan tangan kanan, wawayabul ketika dia sedang dalam kondisi kencing. Maka di sini ada penjelasan yang cukup bagus bisa kemudian kita sampaikan di sarahnya. Perkataan Nabi SAW ini larangan untuk kemudian menyentuh zakar, untuk kemaluan dengan tangan kanan dalam kondisi kencing. Maka mafhum mukhalafahnya Tapi kalau menyentuhnya dengan tangan kiri jais, boleh. Tidak dilarang. Mafhum yang kedua, jika kemudian disentuh dengan tangan kanan namun tidak dalam kondisi kencing, nah, jais boleh pegang-pegang bukan dalam kondisi kencing <laughs> ah. karena sebab karena berbagai sebab karena gatal atau yang lainnya nah, misalnya maka mafhumnya boleh karena yang dilarang ada dengan tangan kanan boleh karena mafhumnya adalah karena apa karena mantoknya adalah larangannya adalah tangan kanan dalam kondisi kencing berarti kalau tangan kanan tidak dalam kondisi kencing mafhum mukhalafahnya berarti boleh Namun sebagian ulama mengatakan e, kalau kemudian tidak dalam kondisi kencing, pegang-pegang zakar dengan tangan kanan malah lebih terlarang. Malah e, malah uh, balaya jus min babil aula. Malah kemudian apa? Tidak boleh min babil aula Ya, kalau kemudian tidak dalam kondisi kencing malah tidak bolehnya min babil aula. Itu kata sebagian ulama. Dia katakan demikian. Di mana sisi min aulanya, min babil aulanya? Nah, karena kalau kemudian kencing dipegang itu kemudian satu hal yang dibutuhkan. Ketika kemudian seorang laki-laki kencing itu kemudian megangi kemaluannya itu satu hajah. Nah, nah kalau kemudian ada hajah yang untuk itu kemudian supaya kemudian uh, tidak najisnya tidak kemana-mana Nah, sesuai dengan yang kita maksudkan sesuai dengan ya, ini ada hajat untuk memegangnya nah kalau tidak dalam kondisi kencing nah, tidak ada hajat maka minta bil aula untuk terlarang itu pemahamannya demikian namun uh, ulama yang mengatakan boleh mengatakan apa melihat ilahnya apa sebab pelarangannya? kenapa Nabi larang demikian sebab larangnya adalah karena supaya tangan itu tidak terkotori dengan air kencing yang najis. Maka sehingga e, terlarang ketika kencing ini menunjukkan boleh kalau tidak dalam kondisi kencing. Ya, ada dua pendapat tentang gimana pegang-pegang dengan tangan kanan ya, ketika tidak dalam kondisi kencing. Ada sebagian ulama mengatakan mimpi bila Allah terlarang Eh, dengan mengatakan min babul aula sisinya tadi sisi min babul aulanya ada ulama mengatakan boleh alasannya tadi melihat ilahnya berapa yang beliau rasakan oleh beliau min di sini waladiyat hauli dan yang rajih bahasanya larangan untuk pegang-pegang ketika dalam kondisi e, kencing itu ilahnya jelas yaitu khawatir talawus terkotori tangan kanan itu dengan air kencing dan tangan kanan hendaknya dimuliakan karena dia untuk makan, untuk minum dan sebagainya dijauhkan dari tempat hal-hal yang kotor sehingga kesimpulannya menurut beliau yang beliau jika tidak dalam kondisi kencing falawat dinahi maka tidak ada alasan untuk melarang ini boleh yang beliau pilih Fakat kala jumhuru inna nahya huna lil karahati anna zakara bid'atun minal insani wal hikmatu minan nahyi tanzihul yamini. Jumhur ulama mengatakan tentang hadis ini, larangan dalam hadis ini, huna di sini lil karahah menunjukkan hukum makruh. Karena zakar itu adalah bid'atun bagian dari tubuh seseorang. Maka bagaimana kita tidak terlarang pegang hidung, pegang rambut, pegang telinga, nggak ada kan dalil melarangnya sama pegang dengkul pegang kaki ya sama <laughs> gitu alasannya apa ada kafir atau minat insan bagian dari anggota tubuh manusia dan hikmah larangan adalah tanzihul yamin membersihkan tangan kanan Jadi hukum asalnya kan haram, maka kita minta karena jumhur mengatakan maka Kita tanya apa dalilnya? bukan hukum asalnya adalah haram? Maka dalil mereka itu. Ini adalah ee, eh, apa? bagian dari tubuh manusia. kesimpulannya tentang hadis ini sebenarnya ulama yang kemudian memandang melihat dari sisi zahir lafadznya maka tentu akan merojiskan mengatakan uh, hukumnya adalah haram. Namun barang siapa ulama yang kemudian melihat dari sisi maknanya ini akan yaitu bahkan itu jumhur ulama maka akan mengatakan hukumnya adalah makruh. Terus gimana? Ya rojih. Nah, eh, di sini uh, eh, saya tidak kemudian uh, memberikan takjih mana yang kuat Nah, beliau cuma kemudian ya, apa? Secara umum hendaknya seorang mukmin nah, apa? Kalau itu ada satu terlarang ima itu makruh haram ya sudahlah ditinggalkan gitu aja nggak usah. Oh, ya. boleh jadi makro boleh jadi haram nggak usah dilakukan. itu aja. Enak malahan nggak usah pusing-pusing ya. dalam amal adalah nggak usah kemudian ini mikirin hukumnya makro atau ya kalian dilarang oleh nasi Masa kemudian kita nekat masih kemudian apa? Hmm. Dilarang oleh Nabi kemudian kita nekat untuk kemudian mengerjakan. Ya sudahlah ditinggalkan. Boleh jadi hukumnya makro boleh jadi hukumnya haram. Dilihat dari sisi aman akan tapi sebenarnya ya tetap harus ada tarji sebagaimana sudah ingatkan di kitab-kitab beliau yang lain di tulisan-tulisan beliau yang lain eh, tarji itu tetap harus ada Waktu itu tetap harus ada. Kenapa? Ya. Karena supaya kemudian ketika orang itu kemudian melanggar, itu bisa kemudian bersikap. Kalau ini haram, wajib bertobat. Kalau ini makro nggak tobat nggak apa-apa. Nah, ada kemudian ya karena mak karena tidak dosa, tapi kalau ini haram dosa maka kemudian masih bertobat. Maka sebenarnya sisi tafsir tetap harus diperlukan. Dan tadi beliau katakan kalau kita lihat sisi zahirnya maka kita akan katakan hukumnya adalah haram. Al-irsyad dan irsyad. Irsyad itu mengarahkan untuk yang lebih baik. Enggak usah ini, ini saja loh yang lebih baik. Jadi irsyad itu sama dengan mustahab. Nah, irsyad itu sama dengan mustahab. Karena irsyad itu maknanya adalah mengarahkan untuk melakukan yang terbaik, yang lebih baik. Contohnya adalah sabda Nabi SAW kepada Mu'ad, Latada anna antakula Dubu kulli sholatin A'ni Allahumma, eh, eh, aini Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sabda Nabi SAW kepada Mu'ad, janganlah kau tinggalkan untuk meng, meng, meng, mengucapkan Dubu dubur di akhir <clears throat> atau di dubur setiap sholat Nah ini bantulah aku ya Allah untuk mengingatmu, untuk bersyukur padamu dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Nah, larangan di sini latada anak itu maknanya adalah lil irsyad. Maknanya ada irsyad mustahab ya, anjuran bukan kemudian e, keharusan nah, jika kemudian ada yang bertanya itu kan fil amr hukum asal amr haram apa dalil kemudian ini irsyad kata saya di, di sini wala a'lamu ahada min ahli ilmi qala bi wujubi hadza dzikr Katakan aku tidak mengetahui seorang pun ulama yang mengatakan zikir ini hukumnya wajib. Wa alai fayakunu ad adalil ala annahu laysa alai tahrim huwa ijma'ul ulama. Oleh karena itu syaratnya yang memalingkannya dari hukum asal dalil yang memalingkannya dari hukum asal itu haram adalah ijma' para ulama. Tidak ada yang berpendapat wajibnya zikir ini. Kemudian ada pembahasan yang bagus tentang masalah makna tubuh. Tubuh itu memiliki dua makna dalam bahasa Arab. Terkadang maknanya adalah bagian akhir, namun masih bagian akhir dari sesuatu, namun masih termasuk sesuatu tersebut. Contohnya adalah tubuh hayawan, tubuh hayawan itu masih hewan, belum keluar dari hewan. Namun oh, bagian akhirnya. Demikian juga dubur nahar. Bagian akhir siang. Itu maksudnya menjelang maghrib. Sore. Dan masih dari siang. Ya, masih siang. Makna yang kedua terkadang digunakan untuk maknanya adalah mabak desyek. Di luar sesuatu contohnya dalam hadis di Imam Bukhari e, ada seorang laki-laki di masa Nabi SAW aktaqa gulaman lahu min duburin memerdekakan budaknya min duburin artinya sesudah matinya maka kalau dalam hadis ini mana yang mungkin dubur di sini mana yang mungkin jawabannya dua-duanya mungkin semua dua-duanya mungkin nah karena itu Berarti apa? Mustaq, ya kan? Satu kata punya dua banyak mana? Mustaq. Kita harus cari murajih. Kita harus cari dalil menunjukkan manakah yang rajih. Nah, jika kemudian kita uh, tentang murajihat maka kita temukan dalam ini satu hadis eh, Nabi SAW membicarakan tentang tasyahud beliau mengatakan dia akan memperoleh dari Imam Muslim Tumal liyatakhayyar minat doa imasya'a Setelah habis tasawuf akhir Tidaklah kemudian dia memilih doa yang dia kehendaki Maka Nabi kemudian menganjurkan Mensyariatkan untuk berdoa di akhir tasyahud Maka berarti Kalau doa ya Kalau dubur sholat ya Letak yang pas ya Jadi tasawuf akhir dan kemudian ditimbang dengan ayat surat An-Nisa 103 faidah faida qadaitumus tapat fadhkurullaha jika kamu sudah selesai sholat sudah salam ini itu dan sudah selesai sholat fadhkurullaha maka adalah kalian berzikir mengingat Allah oh, berarti kalau sudah salam ya itu adalah tempatnya adalah untuk berzikir maka artinya apa? Dari dua hadis, dari dua dalil ini maka jika kemudian kita melihat dalil, kita dapatkan dalil tentang dubur sholat dan itu kok berkenaan dengan zikir, dubur hadis tentang dubur sholat ini kok berkenaan dengan zikir, maka maknanya adalah ba'da salah, Gitu. Contohnya ini ada hadis Nabi itu mengatakan dubur sholatnya di setiap dubur sholatnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini zikir. Dan ini masalah dubur, dubur sholat. Nah, maka berarti letaknya baca salah. Akan tapi jika kemudian ada hadis tentang dan dubur sholat, akan tapi isinya doa, isinya doa, maka dubur sholat nah, di, sini adalah bagian akhir sholat yaitu nah, di tasahud akhir. Kesimpulannya, Nah, dubur salat untuk hadis ini Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu adalah letaknya adalah e, di tasawuf akhir bukan sesudah salam. Ini yang dipilih oleh e, beliau Al-Imam Utsaimin rahimahullah taala, demikian juga ini yang dipilih oleh e, <clears throat> Al-Imam di Majmu' Fatawa wal, wal Maqalat Al-Mutanawiyah dan ini juga kata beliau kata Syekh yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Meskipun ini permasalahan khilaf. Ya, ada ulama yang mengatakan ya tidak letaknya sudah salah. Kata, akan tapi yang dirotikan oleh tiga ulama ini, Syekh Husain Tamiyah, al Bas, Syaikh adalah uh, doa ini, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik adalah di tasahud akhir. Nah, karena ini dubu kan terakhir bagian terakhir. Apakah kemudian ini berarti doa yang terakhir dalam tasawuf kita? Jadi kalau kemudian habis sholawat, habis kemudian ta'awud empat, kita doa, maka kemudian doa ini kemudian kita letakkan yang paling akhir kan dubu. Maka beliau katakan kodjukol yuqalna. Boleh jadi kita katakan iya bisa. Akan tetapi jika kemudian ada orang berpendapat, ya yang lebih baik doa yang terakhir dalam tasawuf itu adalah rubana atina fid dunya hasanah. Karena dalam hadis eh, hadisnya Anas e, Nabi SAW itu jika mengakhiri e, beliau jika kemudian berdoa itu suka mengakhirinya dengan rubana atina fid dunya hasanah. Semuanya mungkin. Ya semuanya mungkin. Bisa kemudian ini yang dijadikan yang terakhir mengingat Nabi katakan subuh sholat dan jika melihat hadis yang lain yang terakhir e, bahasanya Nabi itu sukanya adalah e, yang terakhir adalah Rabbana atina Nabi dunia sana maka bisa juga itu demikian yang kita bahas dalam kesempatan sore hari ini assalamualaikum ala wabarakatuh Muhammadin ala alihi wasallam wa rada'ana alhamdulillah alamin subhanaka wa Nandiyana.